سورة العاديات بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah فالموريات قدحا dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya فالمغيرات صبحا dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Sehingga menerbangkan debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sungguh, manusia itu sangat ingkar tidak bersyukur kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia mengakui keingkarannya. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Maka tidakkah dia mengetahui apabila yang di dalam kubur dibangkitkan? Dan apa yang tersimpan dalam dada dilahirkan? Inna rabbahum bihim yawma idhin lakhabir. Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.